Diciptakan dengan firman Allah kun. Maka dia menjadi. Sekarang sampai kepada sabda Rasulullah SAW. Waruhun minhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ruhun minhu. Dan sabda Rasulullah SAW Nabi Isa ialah ruh dari Allah. Minhu. Dari Allah. Huruf min di sini khanabatina azakumullah. Ada dua kaul kalangan para ulama di dalam memaknakannya. Ada dua pendapat. Yang pertama menjelaskan atau menyatakan bahwasanya min di sini mengandung makna tab'id at-tab'idiyah. Paham? Tab'idiyah. Ta wa ba wa ain wa ya wa bad. Maksudnya min mengandung makna ba'dun sebagian Kata mereka, kalimat waruhun minhu, yani ruhun min, waruhun ba'dun Allah. Paham ya? Dan ruh sebagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada qawlun batil. Ini pendapat yang batil, ikhwan ya abidin azakumullah. Ini pendapat yang mengandung makna wahdatul wujud hululiyah mengandung keyakinan prinsip manunggaling kaula Gusti, Gusti kaula. Meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu sebagian atau satu bagian dari Allah taala. Ini pendapat yang batil. Sebab Nabiullah Isa itu makhluk dan Allah itu Khalik penciptanya. Bukan bagian dari Allah taala. Ada makhum. Itu kalau min dimanakan dengan tabang idhiyah. Wa hadha qaul Pendapat yang kedua, ya fillah Pendapat yang menjelaskan bahwasanya min di sini ialah min lil ibtida. Ibtidaiyah. Huruf min dari mengandung makna ibtidaiyah permulaan. Maksudnya anna Isa alaihissalam ibtidaun min khalqillah. Bahwasanya Nabi Allah Isa ini ialah permulaan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memulai penciptaannya. Yang kedua ini karena betina azakumullah sahih. Pendapat yang sahih sesuai dengan al-ayat wal hadis Aidan hadis dan i'tiqad yang ma'lum dengan kepastian dalam agama ini bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam khalqun min khalqillah satu ciptaan dari ciptaan ciptaan Allah tabaraka wa taala sehingga maknanya waruhun min dan ruh dari ciptaan Allah tabaraka wa taala ruh satu ruh dari arwah yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pahami? Itu maknanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ubay ibn Ka'b Isa ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah ta'ala. Isa bin Maryam kata beliau, katanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, satu ruh dari arwah, arwah atau ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Taala. Wastanqaha biqaulihi dan apa namanya Allah Taala meminta meminta roh tadi untuk berbicara meminta mereka untuk berbicara biqaulih dengan firman-Nya alastu birabbikum bukankah aku ini rob kalian qalu arwah tadi menyatakan, Bala, betul engkau ialah Rob kami. Paham ya? Katanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah Isa termasuk arwah yang diminta persaksiannya untuk mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu taala sebagai yang menyatakan qalu bala. Karena ayat ini khana tentang eh, pernyataan qalu bala qalu mereka mengucapkan bala betul engkau ya Rabb kami sini ada dua kaul di kalangan salaf fi kaulan tentang masalah kaul di sini apakah arwah-arwah tadi melafatkannya dengan lisanul maqal dengan lisan ucapan betul-betul mengucapkan bala Betul, wahai Rabb, engkau ialah Rabb kami, ataukah bilisanil hal dengan lesan keadaan mereka maksudnya fitrah mereka fihi qawlan. ada dua pendapat di kalangan fitnah Allah. pendapat yang pertama pendapat yang mengatakan bahwasanya arwah-arwah tadi mengucapkannya bilisanil hal mengucapkannya dengan lesan keadaan mereka. Maksudnya Allah tabaraka wa taala fatarahum 'alaiha. Tamam? Inna Allah tabaraka wa taala fatarahum 'alaiha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah mereka itu seperti itu. Menjadikan pada fitrah mereka, pada masing-masing fitrah mereka meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala sebagai Rabbnya mereka. Paham ya? Lesannya nggak ngomong. Secara lesan tidak berbicara. Namun secara fitrah, secara fitrahnya masing-masing mereka, mereka semuanya mengakui, menyatakan pengakuan bahwasanya Allah Taala sebagai Rabbnya mereka, sebagai Tuhannya mereka. Pendapatnya Mu'tazilah. Wahada qawlul Mu'tazilah. Dan ini kalau kita nasihatkan Allah pendapat ta'ifah min ahli sunnah. Satu kelompok dari kalangan ahli sunnah. Seperti Al-Imam Ibn Qayyim al juzi rahimahullah. Wal-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Wal-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim wa Ibn Kathir dan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang punya kitab syarat Tahawiyah. Ada kaul yang pertama. Dan untuk Taifah tadi, sekelompok dari alus sunnah tadi yang punya pendapat seperti ini, celah oleh sebagian para ulama ya teman. Syanna'u alaih, syanna'u alaihim. Mereka celah para ulama tadi. Kenapa kau berpendapat seperti pendapatnya Mu'tazilah? Tidak seperti biasanya zahir prinsipnya salafun salih al-imanu bi zahiril ayat mengimani zahirnya ayat pendapat yang kedua pendapat yang kedua ialah bahwasanya arwah-arwah tadi mengucapkannya dengan lisanul maqal mengucapkannya dengan lisan ucapan mereka artinya betul-betul masing-masing roh tadi masing-masing roh tadi itu Diminta oleh Allah Taala untuk mengucapkan kalimat ini. Bala. Dan mereka pun melafatkan kalimat. Bala. Betul wahai Rabb kami. Engkau ialah Tuhan kami. Paham ya? namanya lisan dan makal. Betul-betul mengucapkan dengan lafaznya. Maksud? Ada huwa. Dan ini khanabitin azakumullah. Pendapat jumhur mufassirin. Jumhur mufassirin mayoritas besar ahli tafsir bagaimana yang dinisbahkan dinisbatkan oleh al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada mereka dan juga pendapatnya ahlul hadis pendapatnya ahlul hadis wa kubara ahlul ilm dan pendapatnya pembesar-pembesar para ulama para ahlul ilm para tokoh-tokoh besar alim ulama sebagaimana yang dinisbatkan kepada mereka oleh Al-Imam Ibnu Al-Ambari rahimahullah taala. Wa hadzal akhir huwa shawab. Dan yang ketiga ini karena bidina azakumullah yang benar. Yang zahir ayat ini. Qalu bala. Kalimat qalu lisanul maqal. Paham yang mereka mengucapkan dengan lesan ucapan mereka, bukan dengan fitrahnya. Wa hadha huwa shawab. Nah. قال رحمه الله تعالى بعثه الله ila Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengutus ruh tadi kepada Maryam pada khalafiha dan masuk padanya. Demikian ucapannya Ubay bin Ka'ab bin radhiyallahu taala Kata beliau, rawahu Abad bin Humaid wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaid al-Musnad wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim wa ghairuhum wa ghairuhum seperti al-hakim dalam sadraknya Ibnu Mandah Abu Syekh Al-Lalikai Al-Fajr Masya Allah wa hadha wa hadha al-athar wa hadha al-athar dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu jaa min salasati turuqin datang dari tiga jalan wa kulluha dha'ifah la tasihhu an dan semuanya dhaif tidak sahih sampai kepada Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu secara asar dhaif sampai kepada beliau secara makna sawab qala rahimahullahu taala wa qala al-hafiz al-hafiz rahimahullah ini al-hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan wa wasfuhu dan sifat Nabi Allah Isa bi annahu minhu bahwasanya Nabi Allah Isa itu minhu dari Allah al-makna maksudnya ialah kata beliau annahu kainun minhu bahwasanya Nabi Allah Isa itu terjadi dari Allah ai khalqan kamu kasih demikian ai khalqan maknya terjadi sebagai ciptaan dari Allah Taala. Paham ya? Terwujud sebagai ciptaan dari Allah Taala. Nah, kama fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Taala, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه dan Allah tabaraka wa taala mengurus atau mengatur untuk kalian semua wahai umat manusia apa yang ada di langit-langit dan yang dalam bumi ini semuanya minhu semua itu minhu dari Allah maknanya kata beliau kalau makna annahu kainun min bahwasanya semua yang di langit semua yang di bumi itu ciptaan Allah tabaraka wa taala wujud terwujud merupakan ciptaan dari Allah tabaraka wa taala itu maksud. Kama anna ma'nal ayatil ukhra. Sebagaimana makna yang lainnya. Annahu sakhara al asya kainatan min. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengurusi, mengatur segala sesuatu ini. Semua yang terwujud daripadanya. Ay, annahu mukawinu zalik. Maksudnya Allah lah yang mengadakan itu yang menciptakan itu wa mujiduhu dan yang mewujudkannya bi qadarihi dengan takdirnya wa hikmatihi dan hikmahnya. Hada maknanya. Paham ya? Lebih jelas dengan ucapan Al-Hafidh rahimahullah taala ini. Sehingga pengertian wa ruhun minhu Nabiullah Isa itu ialah ruh dari Allah Taala. Maksudnya satu ruh dari roh-roh yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Fa min huna huruf min di sini huruf jar min di sini mengandung makna ibtidak. Kalau ya mengandung makna ibtidak diciptakan permulaan penciptaannya itu dari Allah Tabaraka wa taala. Wa hadha mafhum. Wa qala Syekhul Islam Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan al-mudhafu ila Allah taala. Tolong diperhatikan dengan baik, cermati dengan baik. Wahdi hadhihi faidatun 'azimah minhu rahimahullah. Al-mudhafu ila Allah taala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Idza kana ma'nan. Kalau dalam bentuk makna, ay syai'un ma'nawi la yurah. Syai'un ma'nawi la yurah sesuatu yang maknawi, yang abstrak, yang nggak kelihatan. Itu namanya makna. Sekarang lagi. Beliau mengatakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu itu sesuatu yang maknawi, yang abstrak dan nggak kelihatan, la yaqumu binafsihi yang tidak bisa berdiri sendiri wala bi minal makhluqat dan tidak pula bisa berdiri dengan selainnya dari kalangan makhluk. Wajib ayyakuna sifatan lillahi ta'ala. Maka harus menjadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala qaimatan bih yang berdiri dengan Allah ta'ala. Wa amtana'a an an idafatuha dan terlarang kalau penyandarannya itu idhafata makhluqin marbub, penyandaran seorang makhluk yang diatur. Paham ya? Kalau sesuatu itu yang disandarkan kepada Allah Taala, syai'un ma'nawi, sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin eh, apa namanya berdiri pada makhluk yang ada yang lainnya, maka mesti sebagai sifatnya Allah Taala. Seperti seperti Ajibu Seperti Loh. Seperti Sifat al-ilm Dikatakan Ilmu Allah Ilmu Allah Kalimat al-ilm Disandarkan kepada Allah Taala Apa Kata Kalimat ilmu disandarkan kepada Allah ilmu Allah. Sekarang al-ilm di sini, ilmu di sini sesuatu yang konkret kelihatan berdiri sendiri atau ke yang nggak mungkin berdiri sendiri jawabannya syi'un maknawi walai fihi ya kan sesuatu yang maknawi yang abstrak yang nggak kelihatan yang nggak mungkin berdiri sendiri dari pahamin? kalau demikian kondisinya maka ilmu tadi yang disandarkan kepada Allah Tabaraka wa taala itu berarti sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sebagai sifat dari sifat sifat kesempurnaan Allah Tabaraka wa taala. Allah memiliki sifat yang namanya ilmu. Allah memiliki ilmu. Maha mengetahui segala sesuatu. Paham ini? Paham ya, Fana Fadil? Paham ya? Sehingga idafatul ilmi ila Allah min bab idafatul sifah ila mausufiha. Faham ini? Faham ini? Gak faham. Eh? Sehingga penyandaran ilmu di sini, penyandaran ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu penyandaran sifat kepada zat yang disifati dengannya. Paham ya? Artinya ilmu itu ialah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan penyadaran makhluk ila khaliqi. Masih dikatakan ilmu itu ialah makhluknya Allah Tabaraka wa taala. Enggak bisa. Paham? Paham? Man la yafham falyaqul ana. Seperti sam, sam Allah atau Allah. Kenapa ya? Saya kenapa ya? Di sini Asyik Allah belum melakukan dua perkara. Perkara pertama ialah layak binasih. Paham ya? Sesuatu syai'un ma'nawi yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin berdiri sendiri. Contohnya al-ilm dan. Perkara yang kedua, atau perhatikan setelahnya itu. Wala bi ghairihi minal makhlukah. Dan tidak mungkin pula berdiri pada makhluknya Allah Taala. Ada syekh kedua yang menjawab pertanyaan tadi. Sam Allah. Pendengaran Allah. Paham ya? Atau wajhullah. Wajahnya Allah. Saya mau tanya. Al-wajh di sini. Hal takum binafsiha? Al-jawab la. As-sama' di sini. Hal yakum binafsih? Al-jawab la. Al-basar. Hal yakum binafsih? Al-jawab la. Yang kedua. Hal taqum bimakhlukih? Wajah Allah pada makhluknya. Pendengar Allah pada makhluknya. Penglihatannya pada makhluknya. Al-jawab, tidak. Enggak kan? Enggak. Maka di sini mana khanafitina azakumullah. Apa namanya? E, contoh-contoh tadi itu menunjukkan penyandaran sifat kepada zat yang disifati dengannya. Wajah Allah. Maksudnya ialah Allah Taala memiliki sifat wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, nggak sesuai dengan makhluknya. Nggak sama dengan makhluknya. Ada Demikian pula pendengaran, demikian pula penglihatan, demikian pula bahagia sifat-sifat yang lain. Jadi pahami? Pahami nanti? Iya. Artinya nggak semata-mata maknanya layuro. Jangan dilihat semata-mata sesuatu yang sifatnya abstrak ini kelihatan. Nah, tapi ada yang berikutnya, la yakum bi nafsih wa la yakum bi ghairihi minal makhlukah Paham ya? Nah. Saya paham ini. Sehingga al-mudhaf huna yang disandarkan di sini kepada Allah sifatun min sifatih. Satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Idhafatu sifat ila mausufiha. قال رحمه الله تعالى فإذا al المضاف عينا dan apabila yang sandarkan kepada Allah itu ainan sesuatu yang muayyan tertentu yakni syai'un musyahad mar'iyun wa mahsus sesuatu yang bisa disaksikan tamam yang bisa dilihat yang diraba namanya syai'un hissi maksudnya bagaimana qaimatan fi nafsiha yang bisa berdiri dengan sendirinya sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Seperti Kang Isa, kayak Nabi Allah Isa. Nabi Allah saya itu berdiri sendiri, apa berdiri pada yang lainnya? Diri sendiri Allah sholat. Karena Allah sholat, Allah nasara mengatakan berdiri pada Allah. Ada apa-apa. Diri sendiri. Paham ya? Wa Jibril alaihi wassalam. Dan juga Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Qam binasih. Atau qam bighairih. Berdiri sendiri ataukah berdiri pada orang lain? Berdiri sendiri. Maka Jibril independen, berdiri sendiri. Paham ya? Nah. Wa arwah Bani Adam, roh-roh Bani Adam, berdiri sendiri. Jundi, Hanifah, Zaid, Ayub, Lan, Fulan, berdiri sendiri. Tidak ada yang mengatakan Jundi, Yakum, Tiabi Hanifah. Jundi ada pada Pak Hanifah. Bapak Hanifah ada pada Jundi. Abush. Ah, Paham ya? Itu namanya qa'imun binafsih. Sesuatu yang berdiri sendiri. Maka kata beliau, imtana'a antakuna sifatan lillahi ta'ala. Maka terlarang, tidak boleh dijadikan sebagai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Lianna, dikarenakan. Ma qama binafsih. Sesuatu yang berdiri sendiri la yakunu sifatan li ghairih tidak mungkin menjadi sifat orang lain. Paham ya? Sekarang Abu Hanifah. Indana Abu Hanifah. Rajulun. Rajulun wa Hulam. Rajulun qaiman binafsi. Seseorang yang berdiri sendiri. Paham ya? Paham ini? Dia berdiri sendiri. Maka tidak mungkin, tidak mungkin kita bisa mengatakan Abu Hanifah itu sifatnya jundi sebagai sifat bagi orang lain. seperti jundi misalkan. Nah mungkin. Ya kan? Sudah dipahami ini? al masarul a'la. Apalagi pada Allah ini? Amin. Amin. Masuk. Sekarang pembahasannya ialah wa Isa alaihissalam ruhun min. Ruh dari Allah. Ini mudhaf ila Allah, ya kan? Disandarkan kepada Allah Taala. Nas'al. Apakah di sini termasuk idhafah maknan ataukah idhafah ainan? Anta ya bukan. Idhafah ainan. Penyandaran dalam bentuk ain sesuatu yang berdiri sendiri disadarkan kepada Allah Taala. Paham ya? Maka bukan sifatnya Allah Taala. Bukan bagian dari Allah Taala. Lalu apa maknanya? Apa fungsinya disandarkan kepada Allah Taala? Jawabannya dia terusnya itu. Beliau mengatakan, "Lakinnal a'yan" akan tetapi sesuatu segala sesuatu al-mughafata ila Allah yang disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ala wajhain ada dua sisi ahadihima yang pertama antudafa ilaihi sesuatu itu disandarkan kepada Allah likauni khalaqaha wa abda'aha dikarenakan Allah lah yang menciptakannya dan yang membuatnya abda'aha ay khalaqaha min ghairi mithalin sadiq Allah menciptakannya dengan tanpa contoh sebelumnya Paham ya? Disandarkan kepada Allah, dikarenakan Allah yang menciptakan. Kata beliau, "Fahadha syamilun li jami'il makhluqat." Kalau ini maka mencakup semua makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada itu bisa diibafakan kepada Allah. bawa ainan dengan makna dengan pengertian sebagai makhluk ciptaan Allah. lihat, seperti ucapannya mereka sama Allah, langitnya Allah, wa Allah." buminya Allah. Maksudnya apa ya, Pak? Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Fajami'ul makhluqina 'abidullah. Sebab semua makhluk-makhluk yang ada ini mereka semua ialah hamba-hamba Allah. Wajmi'ul mal malullah. Dan semua harta benda yang ada ini semuanya harta ciptaan Allah Taala. Paham ini ya? Sehingga ibadah ainan di sini. Tamam, disandarkan kepada Allah dikarenakan Allah yang menciptakannya. Al-wajhu yang kedua, al-wajhu Ayyu Ayyudafa ilai, disandarkan kepada Allah lima khassahu bih, dikarenakan sesuatu yang Allah khususkan untuknya untuk perkara tadi. Min maknan yuhibbuh dalam bentuk makna yang Allah mencintainya. Wa ya'muru yang Allah memerintahkan dengannya wa dan dan Allah cintai dia. ini dia dia bapakan makhluk tadi dia bapakan kepada Allah dikarenakan sesuatu yang Allah cintai pada dia. Sesuatu yang Allah ridhai dari dia. Makna khusus untuk dia. Kama khassal baitul atiqa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan al-baitul atiqah Apa itu? Rumah yang lama ini Hah? Ka'bah. Bi ibadatin fi. Allah mengkhususkan Ka'bah untuk suatu ibadah di situ. La takunu fi ghairihi yang tidak terjadi pada lainnya. Yang dikatakan Baitullah. Ya kan? Baitullah, rumah Allah. Namanya Ka'bah. Kenapa disandarkan pada Allah? dikarenakan memiliki makna tertentu yang Allah cintai, yang Allah ridhai, yang Allah perintahkan dengannya. Apa itu? Disyariatkannya amaliyah-amaliyah ibadah di Baitullah Al-Haram di Ka'bah sana yang tidak ada pada yang lainnya. Paham ini? Mafhum? Jangan ngowo yang nggak paham tanya. Paham ini? Hah? Al-Zalbar. Paham ini? Ya, jangan gini-gini aja. Enggak paham tanya. Jangan malu-malu. Wa kama yuqalu an malil fai. Dan sebagaimana dikatakan tentang harta fai. Apa harta fai ya, Mas? Lagi apa fil Yaman. Antal hakam bi hadhihi al-mas'alah. Apa itu malul fai? Harta fai itu. Ayo, harta rampasan yang dicapai, diraih oleh kaum muslimin dengan tanpa terjadinya pertempuran. Hartanya kaum kafir. Jadi pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan penguasanya atau yang ditunjuk oleh penguasanya menyerbu pihak kafir. Sama? Belum sampai ke tempat sudah kocar kacir, terkencing-kencing celana, lari terbiris-biris orang kafirnya itu ketakutan mendengar pasukan muslim datang. Ketakutan lalu semuanya meninggalkan harta benda mereka. Maka harta benda pihak kufar yang ditinggalkan tadi dengan kalau perang tadi disebut dengan harta fai. Paham ya? Fai'un. Wal khumus dan harta khumus. Apa harta khumus ini? Amal khumus. Fahi syai'un. Minal khumus. Al khumus, al khumus. Anta ya Luqman. Apa yang dimaksud dengan khumus di sini? Harta khumus di sini? Hah? Terus kan? Siapa? Siapa? Penerimanya siapa? Dibisakan untuk siapa? Suatu ini. Namanya harta khumus itu ialah bagian dari ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin dari pihak kafir setelah memenangkan pertempuran melawan mereka. KO atau pukul mundur harta yang ada ialah ghanimah. Ghanimah ini khanabitina azakumullah dibagi lima. Dibagi lima. Seperlimanya namanya khumus. Khumus seperlima. Seperlima harta rampasan perang itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin lagi. Paham ya? Ini yang, yang namanya khusus. Kemudian arba'atul akhmad. Apa artinya? Arba'atul akhmad. Empat perlimanya untuk siapa? Gak ngerti. Eh, untuk perang. Nah, untuk para mujahidin. Ya, yang empat perlimanya untuk orang-orang yang ikut pertempuran tadi telah dikurangi harta sofi harta sofi ini, apa sofi ini, la ya akhi wa hibta ya akhara jundi aywa harta sofi harta khusus untuk panglimanya milih terserah dia mau milih budak silahkan mau milih senjata boleh mau memilih kendaraan monggo ada sofi juga dikurangi lagi dengan robah. Komisi-komisi yang diberikan kepada para wanita-wanita yang ingin ikut bantu atau orang-orang yang nggak termasuk ah, ah, orang yang perang dikasih. Itu semuanya dengan istihadnya penguasa. Setelah itu Abdul akhmas, empat perlimanya untuk para musyidin Fi sabilillah. Lil farisi salah satu ashumin rajin di sahmun untuk yang penunggang kuda. Tiga bagian dan untuk yang sendirian yang pasukan pasukan infanteri cuma satu saja. Betul ya bahasanya? Nah, yang pasukan jalan kaki satu bagian. Yang pasukannya pasukan berkendaraan tiga bagian. Itu pembagian dalam Islam. Khumus itu bagian tadi, kelima yang tadi. Dikatakan di sini, Malul fai, harta fai dan harta kumus disebut sebagai malullahi wa rasulih. Harta Allah dan Rasul. Maksudnya harta Allah di sini bukan kemudian sifatnya Allah bukan, tapi harta ciptaan Allah Taala. Dikhususkan atau dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah dikatakan ada makna khusus itu, yaitu adanya syariat jihad padanya. Afum dikarenakan uh, dihasilkan dari ibadah jihad kita Paham ini? Nafsu. Untuk yang kedua ini, Azzaikumullah, fungsi penyandarannya kepada Allah Taala itu lit tashrif wa ta'zim. Untuk memuliakan dia dan mengagungkan dia. Paham ya? ibadatul makhluk ila khaliqih tashrifan lahu wa ta'zimah penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya sang khalik dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati serta mengagungkannya. Jadi Amin. Mafhum. Qala Allah ta'ala min hadzal wajh. Maka dari sisi ini yang kedua ini Fa'ibadullahu alladhina 'abaduhu wa ta'u amrah. Dari sisi yang kedua ini maka hamba-hamba Allah mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadanya dan yang mentaati perintahnya. Ketika disebutkan ibadullah, hamba-hamba Allah. Dengan makna yang kedua, artinya hamba-hamba Allah yang khusus. Mereka-mereka saja yang beribadah kepada Allah dan yang mentaati perintah-perintahnya. Kaum minin, kaum salihin, para syuhada, para siddiqin, apalagi para anbiya ul mursalin. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه maka ini hadi di sini idhofah pada sisi yang kedua al wajhu tani tadi maka ini ialah penyandaran yang mengandung tetap yang mengandung uluhiyahnya syariatnya dan agamanya maksudnya idhafah ubudiyah, idhafah syar'iyah, idhafah diniyah. Itu maksudnya. Penyandaran penghambaan kepada Allah. Sama penyandaran e, dalam bentuk syarat Allah Taala dan hamba-hambanya. Namanya idhafah syar'iyah diniyah. Wadilka dan yang itu, yang mana itu? Al-wajhul awal sisi pertama tadi. Disandarkan pada Allah dikarenakan Allah yang menciptakannya. Idhafatun tatadammanu rububiyyatahu wa khalqah. Penyandarannya mengandung makna rububiyah dan penciptaan Allah. Maksudnya idhafatun kauniyah qadariyah. Penyandaran dari sisi kauni dan qadari. Ada mafhum. Sehingga ada idhafah syar'iyah diniyah, ada idhafah kauniyah qadariyah. Intaha mulakhasan selesai dengan ringkas. Ada yang bertanya, kemanakah diberikan harta humus yang khusus untuk Allah dan Rasulnya? Adapun yang untuk Allah dan Rasulnya itu kembalinya juga untuk kaum muslimin. Paham ya? Kembali juga untuk kaum muslimin dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Baitul Malnya kaum muslimin untuk kepentingan mereka semua. Dan itu dengan kepengurusan penguasa tempat pemerintah. Maksud? Qala rahimahullah ta'ala. Qawlu. Faham insyaAllah ya? Ada idhafah ma'nan, ada idhafah ainan. Idhafah ainan ada dua sisi. Idhafah kepada Allah idhafah ammah kauniyah qadariyah, yang kedua idhafah khasah syariah dina. Insyaallah faham ya, selesai saya ini. Jadi faham ya, insyaallah ya? Mafhum. Ada ya ikhwan semacam kaidah yang diberikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kalau antum pahami betul kaidah ini, antum akan bisa menjelaskan, akan bisa memahami semua perkara, semua top yang berkaitan dengan masalah ini ayat wal hadis Kulluh setelah ke sini. Sekarang saya mau saya mau nanya kepada salah seorang di antara kalian. Wa akhwa lukman, Anta ya lukman. Pada ayat wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah mengatur untuk kalian semua yang di langit, yang di bumi, semuanya minhu daripadanya. Ini idhafah kan? Idhafah aynan atau idhafah ma'nan? aynan. Ahsan tak? Paham ya? Idhafah aynan. Sebab as-samawat wal arfu wa fihima wa fihima fihinna wa bainahunna شيء محسوس مشاهد إضافة عينا سؤال ثاني يا أخوان لقمان yang kedua ya Ibadah jauniyah qadariyah Adakah idhafah syariah diniyah? Nah, mungkin bingung istilahnya. Kalau idhafah kauniyah qadariyah itu artinya disandarkan kepada Allah karena Allah lah yang menciptakannya. Sehingga berlaku itu semua makhluk yang ada. Paham ya? Dikatakan idhafah syariah diniyah disandarkan kepada Allah dikarenakan ada makna khusus tertentu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ada kaitannya dengan perkara ibadah padanya. Dan itu khusus untuk uh, apa namanya sebagian saja. Itu namanya bapak syariah dininya. Sekarang pada ayat ini. bapak syariah atau ataukah ibabah kauniyah kepada dia Dia akan lukman. Tinggal pilih satu dari dua. Lu Allah musta'an. هذا أخانا بدر الدين إن شاء الله يكون بدرا لهذا الدين الآن إن شاء الله يكون بدر لهذا السؤال يا الله يا أخي kasih purnamanya Loh, ya Allah, gelap ini bulannya. <laughs> Allah Yusa'ad. Oh, baik. Cuma saya ngerti. Right? Wah, Pada itu. Dan kami mengatur untuk kalian semua. Semua yang ada di langit. Semua yang dari tim bumi ini. Semuanya dari Allah. Dari Allah. Kan? Disandarkan pada Allah. Ya Bapak apa ya? Ainan. Dalam bentuk syariah di dia. Ketika kaunia pada dia. Mau seorang dong, Abu Ja'far. Zaka Abu Ja'far. لا تكن مثل جعفر ما ها لو siapa teman lantang apa ini anta ya Abu Jabir Abu Jabir yang mana ini Ibu fa'inan dalam bentuk kauniyah padariyah atau syar'iyah diniyah. Ayatnya yang lewat tadi loh yang, yang udah pernah kita baca. Saya coba Al-Hafiz tadi. Cermati ayat tadi. Aywa. Ibafa ainan dalam bentuk kauniyah. Kadaria. Sebab semua yang di langit, semua yang di muka bumi ini. Mencakup semua makhluk. Disandarkan kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah yang menciptakannya. Dalam dan yang mengatur urusan mereka semuanya. Dan namanya khalqiyah. Ah, ibadah ya kauniyah diniyah. Eh, ibadah ya kauniyah qadariyah. Salah ngomong. Ahsan saya akan abaja. Masya Allah. Soal tadi. Pada hadis. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu. Isa itu ialah ruh dari Allah. Karena dia Isa disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. فإنك أخانا توفيق وفقك الله لما يحب ويرضى Ah, masuk gak paham isyarat seperti ini. Idhafah ma'nan atau idhafah ainan? Idhafah ainan. Syar'iyah diniyah atau kauniyah qadariyah? شرعية دينية فاهم ya خاصة Nabi Allah Isa alaihi wasallam seorang nabi sehingga litasyrifi wa ta'zim muwaffaq tawfiq muwaffaqahu Allah lima yuhibbu wa yarda kalimat yuhibbu wa yarda itu syar'iyah diniyah paham dia masyaallah نعم يا اخوان ها عندكم سؤال في سؤال معاهم سموين إيه؟ أبو صالح نص نص ركوع خمس الله خير إن شاء الله يا إخوان فراجعوه timur saya lagi cermati betul itu kaidah يا ya ikhwan dari beliau rahimahullah ta'ala فنكتفي لهنا إن شاء الله dan inillah ta'ala teruskan pada pertemuan berikutnya membahas al-jannah haqqun wan nar haqqun wa hadha yahtaju ila kalamin laysa biyasir fan ajluhu إلى وقت آخر بإذن الله